Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'au ila yawmiddin amma ba'du Para pendengar yang saya muliakan Alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. <coughs> Alhamdulillah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada kajian kita yang lalu telah kita bahas, telah kita kaji mengenai puasa-puasa atau mengenai hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa juga telah kita Eh, bahas mengenai puasa-puasa yang disunahkan. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas mengenai kafarot, mengenai hukuman atau kafarot bagi orang yang melakukan hubungan pada siang hari pada bulan Ramadan. Di sini Imam Abi Suja beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man wati'a amidan fil farji fa'alaihi al-qada'u wal kaffaratu wal kaffaratu itku raqabatin mu'minatin fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini fa illam yastati fa it'amu sittina miskinan yang artinya barang siapa yang berhubungan atau jima pada siang hari pada bulan Ramadan amidan dengan disengaja fil farji di farji fa alaihil qadha maka orang tersebut wajib untuk mengqadha puasa karena dengan melakukan jima tersebut secara otomatis puasanya batal maka harus dia qadha pada hari yang lain setelah Ramadan wal kafaratu dan dia harus membayar kafarat wal kafaratu adapun kafarat yang wajib dia bayar adalah itku membebaskan seorang hamba sahaya mukminatin yang beriman, yang Islam maksudnya. Fa'ilam yajid, kalau dia tidak menemukan seorang hamba sahaya untuk dibebaskan sebagai tebusan kafarat, fasya musyahraini mutatabi'aini, maka dia wajib untuk puasa dua bulan secara berturut-turut. Fa'ilam yastati' kalau dia tidak mampu untuk puasa dua bulan secara berturut-turut, faidamu sittina miskinan maka dia wajib untuk memberi makan 60 orang fakir miskin. <coughs> E, intinya atau jelasnya bagi orang yang merusak puasa Ramadannya dengan melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan hubungan tersebut dia lakukan dengan sengaja dengan sengaja dan dengan mengetahui dia tahu bahwasanya kalau dalam keadaan berpuasa dia tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri mukhtaran juga orang tersebut melakukan hubungan tersebut tidak atas paksaan dilakukan dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dan orang tersebut adalah orang yang wajib untuk melakukan puasa. Orang yang sudah berkewajiban untuk melakukan puasa, yaitu orang tersebut sudah balik dan berakal. Kalau orang tersebut telah melakukan hal ini, tanpa ada udur, maka orang tersebut harus mengkodok. Puasa yang dia lakukan pada hari tersebut batal. Harus dikodok di hari yang lain dan dia harus membayar kafarat sekaligus dia kena takzir, harus dihukum. Karena dia sembrono dan terlalu berani untuk menentang perintah agama. Jadi syaratnya adalah orang yang wajib untuk membayar kafaro dan kena hukuman takzir ini adalah orang yang jima atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan Orang tersebut adalah orang yang amidan. Syarat yang pertama. Orang yang sengaja, tidak karena lupa. Kalau dia melakukan hubungan suami istri pada siang hari, pada bulan Ramadan karena lupa, terus ingat maka harus cepat langsung dilepas. Kalau memang dia melakukan hubungan tersebut lupa, kalau dia dalam keadaan berpuasa Ramadan, maka dia tidak tidak berdosa. Dan puasanya sah. Eh <clears throat> Karena dia lupa. Karena dia dia lupa. Seperti orang yang makan pada siang hari karena lupa. Maka tidak apa-apa. Tapi kalau dia ingat ketika dalam keadaan seperti itu maka harus cepat untuk di dilepas. Kalau diteruskan berarti dia kena kafarat dan kena qadha. Ini syarat yang pertama, amidan. Aliman, orang tersebut adalah mengerti dan faham bahwasanya melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan hukumnya adalah haram. Syarat yang ketiga, muhtaron. Dia melakukan hal tersebut tanpa ada paksaan dari pihak apapun. Syarat yang keempat, orang tersebut orang yang mukallaf, orang yang sudah berkewajiban melakukan puasa, yaitu orang yang sudah balik dan berakal. Syarat yang kelima, orang tersebut melakukan hal tersebut bukan orang yang makdur, bukan orang yang punya udur. Kalau orang tersebut punya udur misalnya, orang yang bepergian misalnya, terus dia berbuka, membatalkan puasanya terus melakukan hubungan suami istri, maka tidak apa-apa, tidak kena kafarat. Kalau sudah terpenuhi lima syarat ini, maka orang tersebut harus mengkolok puasa yang telah dia rusakkan tadi karena puasa tersebut batal dengan adanya hubungan suami istri ini terus dia kena kafarot yang akan kita terangkan plus kena takzir Takzir adalah hukuman bagi orang tersebut entah itu di penjara atau dipukul yang berhak untuk memberikan hukuman ini adalah waliul amri atau imam. Kalau memang di situ diterapkan hukum Islam. Maka sebagai penguasa atau sebagai eh, <clears throat> imam atau hakim atau kodi di tempat tersebut untuk memberikan hu, eh, hukuman yang setimpal bagi orang tersebut karena dia ketika melakukan hal ini berarti dia benar-benar orang yang berani menentang perintah agama. Sekarang kafarat yang wajib dia bayar ini kafarat apa? Seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini, kafaratnya adalah dia wajib untuk membebaskan seorang hamba sahaya seorang budak hamba sahaya yang beriman, yang beragama Islam. Kalau dia tidak menemukan seorang hamba sahaya seperti pada zaman sekarang, maka ganti kepada yang kedua, yaitu dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Seandainya, yang dimaksud dengan berturut-turut ini dua bulan harus berturut-turut. Seandainya dua bulan dia berpuasa sudah mendapatkan 56 hari, kurang 4 hari sudah selesai puasa kafaratnya. Terus dia jatuh sakit, maka dia harus mengulang dari awal lagi. Maka harus mengulang dari awal lagi. Ini adalah dimaksud dengan puasa dua hari yang mutatabi aini berturut-turut. Kalau tidak mampu untuk berpuasa, maka dia harus memberi makan sedekah kepada fakir miskin sebanyak 60 orang fakir miskin. Setiap orang dikasih satu mut. Satu mut ini kira-kira 544 gram. Atau sekitar 7 on kurang sedikit. 7 on kurang sedikit. Setiap fakir miskin dikasih beras 7 on. Dikasih makanan pokok daerah tersebut. Kalau makanan pokok daerah tersebut orang-orang semuanya makan beras, maka harus memberikan beras satu mut untuk untuk setiap orang sebanyak 60 orang. Satu mut itu kira-kira 7 on kurang setengah. Ya 6 on setengah. Dalil dari hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Bainama nahnu julusun 'inda an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu qala malaka qala waqa'tu ala imraati wa ana sha'imun wa fi riwayatin fi Ramadhan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan ta'tiquha qala la qala fa hal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'aini qala la Faqala fahal tajitu it'ama sitina miskinan? Qala la. Qala famakatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fabaina nahnu ala dzalik atan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun. Fihi tamrun. Faqala aina as-sa'ilu? Faqala ana ya Rasulullah. Qala khudh hadha fatasaddaq bihi. Faqala ar-rajulu a'la al-afqari minna a'la afqari minni ya Rasulullah. Fawallahi ma bain labatiha ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Summa qala at'imhu ahlak. <clears throat> Sahabat Abu Hurairah menceritakan sebuah kejadian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya ketika kita sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datanglah seorang laki-laki Orang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halak tu celakalah aku." Rasulullah berkata, "Kenapa? Ada apa?" Saya telah melakukan hubungan suami istri dengan istri saya sedangkan saya dalam keadaan berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar cerita orang tersebut, beliau berkata, Hal tajidu rokobatan Apakah kamu bisa membebaskan seorang budak sebagai kafarat atas apa yang telah kamu lakukan? Dia menjawab, lah tidak Rasulullah, saya tidak mampu. Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu mampu untuk puasa dua bulan secara berturut-turut? Orang tersebut menjawab, tidak ya Rasulullah, saya tidak mampu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah kamu bisa memberikan makan untuk 60 orang miskin? Dia menjawab, ya Rasulullah, saya tidak mampu. Kemudian diamlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau masuk rumah sambil membawa sekarung kurma. Kemudian beliau berkata, Aina Sa'il, mana tadi yang orang yang tanya? Orang tersebut berkata, saya ya Rasulullah. Sudah, ini sekarung kurma ini sedekahkan kepada fakir miskin sebagai kafarat atas jima atas setubuh yang kamu lakukan di bulan Ramadan. Orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ini saya sedekahkan kemana? Saya sedekahkan ke fakir miskin." Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih fakir dari saya di Madinah ini. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau tersenyum dan beliau berkata, ya sudah kalau begitu ambil, kasih untuk keluarga kamu. Nah, dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, para afukoha mengatakan bahwasanya barang siapa yang melakukan senggama hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan orang tersebut melakukan senggama ini disengaja dan tahu hukumnya kalau melakukan hubungan tersebut hukumnya adalah haram dan tanpa paksaan dan orang tadi adalah orang yang sudah berkewajiban melakukan puasa, orang yang sudah balik dan berakal dan sudah niat pada malam harinya, maka orang tersebut wajib kena kafarat yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan di samping kena kafarat wajib lagi untuk kena takzir dan ini adalah sebuah telah menjadi kesepakatan para ulama. Imam Baghawi menukil ijma atau kesepakatan para ulama bahwasanya orang yang melakukan hal seperti ini wajib untuk ditakzir, wajib untuk dihukum. Baik itu dipukul atau dipenjara, yang penting harus dihukum kalau memang di sana ada pemerintah yang menerapkan hukum Islam. Harus dihukum karena dia benar-benar sembrono dan berani menentang apa yang telah dilarang oleh agama. Tidak kena takzir saja juga wajib untuk mengkodok hari tersebut. Karena satu hari, hari tadi, hari yang mana dia telah membatalkan puasanya dengan jima tadi itu harus dikodok di hari yang, yang lain. Ini adalah hukuman bagi orang yang melakukan senggama pada siang hari pada bulan Ramadan. Adapun puasa-puasa yang wajib yang lainnya selain bulan Ramadan maka tidak ada tidak ada hukuman kafaratnya. Misalnya orang yang eh, melakukan puasa wajib misalnya puasa untuk mengganti dam pada bulan haji misalnya ini puasa wajib seandainya dia merusakkan puasa tersebut dengan jima misalnya maka tidak ada kafaratnya kafarat ini adalah khusus untuk orang yang membatalkan satu hari atau dua hari pada bulan Ramadan dengan jima dan hukuman jima eh hukuman kafarat ini hukuman kafarat ini ini jika orang tersebut melakukan jima atau senggama dua hari, berarti dia kena kafar dua hari, dua kali. Kalau dia melakukan eh, <clears throat> senggama ini tiga kali pada bulan Ramadan, tiga hari pada siang bolongnya, maka dia kena kafarat tiga kali. Kena kafarat tiga kali dan ini adalah telah menjadi kesepakatan ulama Syafi'iyah. Baik. Kemudian setelah menerangkan masalah kafarat Imam Abi Suja beliau berkata, hmm. "Waman mata wa alaihi saumun min ramadhana ut'ima anhu likulli yaumin muddun." Wa syaikhu alfani in ajaza anis saumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Yang artinya waman mata dan barang siapa yang mati wa alaihi saumun dan punya kewajiban berpuasa meninggalkan puasa Ramadan tut'ima huli likulli yaumin mudun maka wajib bagi eh, ahli warisnya untuk bersedekah satu mud setiap harinya sebagai puasa yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Wa syaikhu alfani adapun orang tua yang sudah pikun-pikun, tua renta, in ajaza anil saumi, jika dia tidak mampu untuk berpuasa, yuftiru maka dia boleh untuk berbuka, tidak berpuasa. Wayutimu dan sebagai ganti daripada puasa tersebut, dia harus memberikan makanan an kulli yaumin mudan untuk fakir miskin satu harinya satu mud. <clears throat> Jadi orang intinya orang yang meninggalkan puasa Ramadan, orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena sebab karena sebab karena ulur seperti udur itu seperti orang yang sakit. Sakit dan para dokter mengatakan Anda tidak boleh berpuasa, kalau berpuasa nanti sakitnya tambah parah misalnya. Atau udur bepergian misalnya. Yang penting orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan adanya udur, baik itu sakit atau bepergian, maka dia orang tersebut wajib untuk mengkodok sebelum datang Ramadan tahun depan. Jika dia tidak mengkodok sampai datang Ramadan yang kedua, karena dia orang yang sembrono, acuh tak acuh dengan perintah agama, maka orang tersebut ber berdosa. Dan wajib untuk kodok, di samping kodok juga wajib untuk membayar fidyah. Jadi misalnya si A ini meninggalkan puasa Ramadan karena sebab. <clears throat> maka kalau sebab tersebut sudah hilang, maka secepatnya dia harus mengkodok puasa Ramadan. Jika dia orang yang sembrono dan tidak ada begitu perhatian dengan perintah agama, naudzubillah, sampai datang Ramadan lain. Sampai datang Ramadan yang akan datang dia belum mengkodok, maka dia wajib untuk mengkodok di samping wajib untuk mengkotok wajib untuk membayar fidyah. Nah, fidyah ini adalah memberikan makanan pokok kepada fakir miskin. Setiap untuk satu harinya memberikan satu mut. Satu mut itu seperti yang saya terangkan tadi. tujuh on, eh, eh 6 on lebih separuh. enam on lebih empat puluh empat gram. Gampangnya enam on setengah dari makanan pokok setiap daerah yang dia berada di mana eh, kalau misalnya ini kalau memang dia meninggalkan puasa bulan Ramadan karena udur terus sudah bisa eh, sudah bisa mengkodok tapi dia tidak bisa tidak melakukan kodok secepatnya. Kalau orang tersebut meninggalkan puasa karena udur. Terus udurnya itu terus misalnya orang meninggalkan puasa karena sakit. Di tengah-tengah Ramadan dia jatuh sakit dan tidak bisa melakukan puasa. Kalau misalnya sakitnya ini terus dia belum sembuh-sembuh sampai datang Ramadan yang yang lain, Ramadan tahun depan dia masih tetap sakit. Maka dia tidak wajib untuk mengqadha. Belum kewajiban untuk mengqadha karena dia masih punya udur dan tidak wajib untuk membayar fidyah. Jika dia mati jika dia mati, jadi orang yang meninggalkan puasa Ramadan terus dia mati. Belum sempat untuk mengkodok. Jika dia mati dan belum sempat untuk mengkodok, jika dia belum sempat mengkodok tadi itu karena ada obor. Jadi Ramadan sakit. Sakit tersebut berlangsung sampai Sawal sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah masih tetap sakit terus meninggal maka orang tersebut tidak wajib untuk uh, untuk mengkodok dan tidak wajib untuk dibayar fidyah karena dia bukanlah orang yang sembrono karena dia meninggalkan puasa karena sakit terus sakit ini berlangsung terus sampai dia meninggal berarti dia tidak wajib untuk dikodoi puasanya dan tidak wajib untuk dikasih fidyah dan tidak berdosa Tapi jika udurnya itu terus sampai selesai Ramadan masih udur. Tapi kemudian dia sembuh. Sembuh. Dan bisa untuk mengkodok. Tapi dia tidak secepatnya mengkodok. Sampai meninggal. Misalnya dia meninggalkan lima hari pada bulan Ramadan. Pada tanggal 25 dia jatuh sakit. Sampai berlangsung tersakit sampai habis bulan Sawal baru dia sembuh. Bulan dulu kok dah dia sembuh alhamdulillah. Sehat walafiat seperti biasa. Eh pada tanggal 1 dulu dia mati. Meninggal dan belum sempat untuk mengkodok Maka disunahkan bagi keluarganya untuk berpuasa sebagai ganti daripada puasa yang ditinggalkan oleh mayit tersebut. Berpuasa lima hari karena dia meninggalkan lima hari pada bulan Ramadan tidak berpuasa sebagai ganti daripada lima hari yang ditinggalkan oleh si mayat tersebut. Nah, yang dimaksud dengan ahli waris adalah keluarga, yakni keluarganya, baik keluarga dari keluarganya. Yang penting orang yang punya hubungan keluarga dengan dia boleh untuk berpuasa sebagai ganti daripada puasa yang dia tinggalkan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala <coughs> Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan punya tanggungan puasa, maka walinya boleh berpuasa sebagai ganti daripada puasa yang ditinggalkan oleh mayit tersebut. Ha, para fuqaha mengatakan yang dimaksud dengan wali di sini sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, yang dimaksud dengan wali di sini adalah keluarga orang yang meninggal tersebut, baik keluarga yang bisa mewarisi dia atau keluarga yang tidak bisa mewarisi dia, seperti anaknya perempuan misalnya boleh atau cucunya atau kakaknya atau pamannya boleh berpuasa sebagai ganti daripada puasa yang ditinggalkan oleh mayat tersebut. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah inna ummi matat wa alaiha shaumu syahrin afa aqdihi qala na'am fadainullahi ahaqqu ayyukdo yang artinya suatu ketika datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata Wahai Rasulullah sesungguhnya ibu saya meninggal dan dia punya tanggungan puasa selama satu bulan. Apakah saya wajib untuk mengkodok untuk ibu saya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Naam, iya. Fadainullahi ahakku ayyukdo. Karena hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih berhak untuk dibayar. Ini jadi kalau ada orang, intinya kalau ada orang yang meninggal dan mempunyai tanggungan puasa, mempunyai tanggungan puasa, yang mana puasanya ini harus dibayar. Maka boleh bagi sanak keluarganya untuk berpuasa sebagai ganti daripada puasa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut. Oleh orang yang meninggal tersebut. Dan juga boleh bagi orang lain yang bukan sanak keluarga daripada mayat tersebut untuk berpuasa sebagai ganti daripada puasa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tadi tapi dengan syarat dia berpuasa atas izin dari keluarga orang yang meninggal tadi. Kalau seandainya dia puasa tanpa izin dan tanpa wasiat dari orang yang meninggal tadi, maka puasanya tidak sah. Dan jika boleh juga jika dia atau keluarganya tidak ada yang berpuasa untuk dia, maka boleh sebagai ganti daripada puasa tersebut memberikan makanan, memberikan makanan satu hari ditebus dengan satu mut sebagai ganti daripada puasa yang dia tinggalkan, yang ditinggalkan oleh mayat tersebut. Dan satu mut ini atau eh, ongkos untuk membayar fidyah ini diambilkan dari eh, dirkah atau diambilkan dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayat tersebut. Kalau dia tidak punya, tidak meninggalkan warisan sama sekali, maka boleh bagi keluarganya untuk mengeluarkan dari harta dia sendiri. Satu hari ditebus dengan satu mut dan ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'im anhu maka nakulla yaumin miskinan. Yang artinya barang siapa yang meninggal dan mempunyai tanggungan puasa falyut'im anhu, maka boleh puasa yang ditinggalkan tadi diganti dengan memberikan makanan pokok untuk fakir miskin satu hari satu mut. Satu hari satu mud. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maqala, "Idza marida ar-rajulu fi Ramadan, summa mata wa lam yasum ut'ima anhu." Yang artinya jika seorang laki-laki sakit pada bulan Ramadan kemudian meninggal dan tidak sempat untuk berpuasa ut'ima anhu, maka boleh diganti dengan membayar fidyah untuk puasa yang telah ditinggalkan tadi. Jadi ini adalah eh, bagi orang yang meninggal terus mempunyai hutang puasa yang puasanya wajib untuk dibayar. Siapa? Yaitu jika orang meninggalkan puasa karena udur seperti sakit atau pepergian. Jika udur tersebut tetap berlangsung sampai dia meninggal seperti orang yang e, sakit pada bulan Ramadan, tidak bisa berpuasa, sakit ini terus berlangsung sampai dia meninggal dan tidak bisa, tidak ada kesempatan sama sekali untuk mengkodok, tetap sakit, maka orang tersebut tidak wajib untuk mengkodok dan tidak dosa karena dia meninggalkan puasa karena ada udur yaitu sakit. Jika orang tersebut meninggalkan puasa karena udur, terus udurnya telah selesai, orang meninggalkan puasa karena sakit, Tayyib. Setelah selesai puasa sakitnya sembuh. Pada bulan Syawal sembuh dari sakit sama sekali. Terus sehat walafiat sampai meninggal dan belum sempat untuk mengerjakan kodok puasa yang telah dia tinggalkan. Maka wajib eh, sunnah untuk diapa Diganti puasa yang telah ditinggalkan lagi tadi dengan dengan puasa dipuasai oleh eh, ahli warisnya atau dibayar pakai pakai mod. Adapun orang yang meninggalkan puasa karena tanpa ada udur sama sekali, orang meninggalkan puasa tanpa ada udur sama sekali, maka wajib untuk sesegera mungkin, wajib untuk sesegera mungkin untuk mengkodok puasanya kalau sudah datang setelah hari puasa, hari raya. Misalnya ada orang meninggalkan puasa tanpa ada udur. Dia tidak berpuasa dua hari atau tiga hari pada bulan Ramadan tanpa ada udur sama sekali. Maka nanti kalau sudah selesai hari raya tanggal 2 Syawal, tanggal 3 Syawal wajib dia secepatnya untuk mengkodok puasanya. Kalau keburu meninggal belum sempat mengkodok maka puasa yang ditinggalkan dibayar diganti dengan puasa oleh ahli warisnya atau dibayar dengan mod oleh ahli wa, ahli warisnya dan perlu diketahui bahwasanya meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada sebab hukumnya adalah dosa besar hukumnya adalah dosa sangat besar karena dia berani meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang meninggalkan solat dan meninggalkan eh, zakat. Orang yang berkewajiban solat terus meninggalkan solat kalau dia meninggalkan solat ini tidak karena ingkar wajibnya solat berarti dia adalah orang yang telah melakukan dosa besar yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Begitu juga orang yang meninggalkan puasa karena tidak ada udur sama sekali, berarti dia telah melakukan dosa yang sangat besar sekali. Ini adalah bagi orang yang uh, meninggalkan puasa. Wa syaikhul fani dan orang tua, kakek kakek dan nenek-nenek renta in ajaza anis saumi kalau dia tidak mampu untuk berpuasa yuftiru maka dia boleh untuk meninggalkan puasa dan mengganti puasa tersebut dengan membayar fidyah an kulli yaumin muddan satu hari dibayar satu mud. Jadi jika ada seorang kakek kakek yang sudah sangat tua atau nenek-nenek yang sudah sangat tua yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa maka orang tadi tidak berkewajiban untuk berpuasa karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang hambanya kecuali terhadap sesuatu yang dia yang bisa dia lakukan. Kalau orang tersebut sudah tidak mampu untuk berpuasa, berarti dia tidak berkewajiban untuk berpuasa. Yang wajib atas dia adalah mengeluarkan fidyah. Setiap harinya satu mud sebagai puasa yang dia tinggalkan ya sebagai puasa yang dia tinggalkan. Yang wajib untuk dia adalah <coughs> membayar mud dan membayar fidyah ini <coughs> tidak boleh dikeluarkan sebelum puasa, harus dikeluarkan setelah puasa atau dia keluarkan setelah masuknya hari. Jadi kalau misalnya eh, dia meninggal dia mau sebagai ganti dari dia ya, jadi untuk besok ya untuk puasa besok ini boleh dikeluarkan fidyahnya setelah tenggelamnya matahari pada malam harinya pada malam harinya. Berarti kalau dia mau meninggalkan misalnya puasa hari Senin, berarti malam Seninnya sudah boleh dibayar fidyah. Adapun membayar fidyah sebelum masuknya Ramadan tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Ini semua berdasarkan sebuah hadis ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Atha. Bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsiri firman Allah Subhanahu wa taala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin beliau mengatakan wa 'alal ladzina yutawwiqunahu beliau mengatakan yaitu yang dimaksud dengan yutawikunahu di sini adalah orang tua renta yang tidak mampu untuk berpuasa baik laki-laki atau perempuan. Maka mereka wajib eh, sebagai gantinya fidyah ta'am miskin memberikan fidyah untuk fakir miskin satu harinya satu mut. Begitu juga seperti seperti hukum orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa, orang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Orang sudah kena sakit parah sekali, sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Maka orang yang seperti ini keadaannya, dia tidak wajib berpuasa dia tidak wajib untuk berpuasa karena puasa akan memberatkan dia dan akan mengibat, mengakibatkan kematian dia sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wa ma ja'ala 'alaikum fid min haraj Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam beragama itu sesuatu yang memberatkan sesuatu yang mencapekkan agama itu gampang untuk dikerjakan kalau orang yang keadaannya seperti ini sakit dan tidak kunjung sembuh, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka yang wajib atas dia adalah membayar fidyah satu mut sebagai ganti dari satu hari yang dia tinggalkan. Setiap hari dia membayar satu satu mut hukumnya seperti orang tua renta yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Ini bagi orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kemudian Imam Abi Suja mengatakan wal wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihi al alqadha Dan orang yang mengandung wal murdi dan orang yang menyusui in khafata ala anfusihima jika mereka takut kalau berpuasa takut bahaya terhadap diri mereka wa aftarata dan mereka tidak berpuasa fa alaihim al maka mereka wajib untuk mengqadha puasa yang mereka tinggalkan. Wa in khafata ala waladaihima dan jika mereka berdua takut atas kedua anak mereka jika berpuasa, aftorota maka mereka boleh untuk tidak berpuasa wa alaihimal qadha dan mereka wajib untuk mengkodok wal kafaratu dan membayar kafarat an kulli yaumin muddan wajib membayar kafarat membayar eh, kafarat untuk fakir miskin satu mud untuk ganti satu hari Intinya, khulasohnya bahwasanya jika kita menemukan perempuan dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui. Jika orang hamil atau menyusui ini jika berpuasa dia takut nanti akan berbahaya untuk dirinya. Akan berbahaya untuk dirinya. Maka jika dia berbuka tidak berpuasa karena takut atas diri mereka berdua, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa dan wajib untuk mengkodok pada hari-hari yang lainnya. Ini karena sebuah hadis berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Anas Al-Ka'bi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala wada'a 'anil musafir shauma wa as-salah wa 'anil hamili aw mirdi aw murdi'is shaum Ya artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan bagi orang yang bepergian untuk meninggalkan puasa dan diganti dengan hari yang lain as salat dan memberikan keringanan kepada orang yang bepergian untuk e, meringkas sholat dengan jamak atau dengan taksir dengan kosor wa anil hamil wal murdi isaum dan memberikan keringanan bagi orang yang dalam keadaan menyusui dan dalam keadaan mengandung untuk tidak berpuasa dan diganti dengan pada waktu yang lainnya. Tapi kalau mereka berdua Orang yang sedang menyusui dan orang yang sedang hamil ini meninggalkan puasa karena takut atas kedua anaknya. Dengan mengatakan, nanti kalau saya puasa, saya takut nanti terjadi keguguran misalnya. Nanti kalau saya berpuasa, saya takut anak saya akan mati dalam perut saya misalnya. Nanti kalau saya puasa, saya takut nanti susu saya tidak deras lagi. Sehingga anak saya tidak bisa menyusu. Nah, kalau mereka meninggalkan puasa karena takut terhadap diri mereka, eh, takut dengan anak-anak mereka, maka mereka wajib, eh, mereka boleh ya, boleh untuk... Eh, untuk tidak berpuasa dan wajib untuk mengkodok di samping wajib untuk mengkodok juga wajib untuk membayar fitia. satu hari satu mud satu hari satu mud satu hari satu mud tapi kalau mereka juga takut kepada dirinya, saya takut mati kalau saya berpuasa atau saya takut di samping takut mati saya juga takut anak saya nanti akan mati juga. Nanti kalau dia takut untuk diri mereka dan untuk kedua anaknya, maka mereka diperbolehkan ya, diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan mereka wajib untuk kodok saja dan tidak wajib untuk membayar fidyah. Jadi wajibnya mengkodok dan membayar fidyah itu kalau mereka berdua meninggalkan puasa takut karena anak-anak mereka. Tapi kalau mereka takut karena diri mereka sendiri atau takut karena diri mereka dan anak mereka berdua, maka mereka cuma berkewajiban untuk mengkodok saja, untuk mengkodok saja. Ini adalah dalilnya seperti hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya uh, Ibnu Abbas mentafsiri firman Allah Subhanahu wa taala wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin beliau mengatakan kanat rukhsatan lisyaikh al-kabir wal mar'ah al-kabira wa huma yutiqunu shaum yaftira wa yut'ima kula yawmin miskinan wal khubla wal murdi idza khafata aftarata wa at'amata jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya eh, diperbolehkannya atau keringanan untuk meninggalkan puasa dan diganti dengan fidyah ini adalah bagi orang yang sudah lanjut usia, baik laki-laki atau perempuan, atau bagi orang yang sedang mengandung dan orang yang sedang menyusui, kalau mereka takut atas anak-anak mereka, maka mereka diperbolehkan untuk meninggalkan puasa dan wajib untuk mengkodok serta membayar fidyah membayar fidyah. Dan pentafsiran ini secara otomatis meskipun dari sahabat Ibnu Abbas tapi sahabat Ibnu Abbas tidak mentafsir seperti ini kecuali tafsiran tersebut beliau peroleh dan beliau fahami dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah masalah uh, orang mendengar masalah hamil dan murdi, Imam Abi Suja menerangkan masalah orang yang bepergian wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyan. Dan orang yang bepergian orang yang bepergian dan orang yang sakit maka mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tidak berpuasa ya. Bagi orang yang bepergian boleh mereka meninggalkan puasa karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184 Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dan bagi siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, maka boleh meninggalkan puasa dan dikodok pada hari-hari yang lain. Dikodok pada hari-hari yang lain. Dan yang dimaksud dengan orang yang sakit di sini adalah orang yang sakit jika dia berpuasa, maka dia merasa sangat sakit. Dia merasa sakit atau para dokter mengatakan kalau Anda berpuasa, maka sakit Anda akan bertambah. Atau kalau Anda berpuasa, maka eh, kesembuhan Anda akan bertambah lama. Atau para dokter mengatakan jika Anda berpuasa nanti dikhawatirkan terjadi sakit baru. Maka kalau dalam keadaan seperti ini, orang ini boleh meninggalkan puasa. Dan nanti kalau sudah sembuh wajib untuk mengkodok pada hari yang lain. Hal cuma kalau orang ini misalnya sakitnya itu e, jam-jaman. Misalnya sakitnya tidak terus sakit tapi kadang-kadang dia sakit 6 jam sakit 6 jam eh, badannya enak 6 jam dia panas 6 jam badannya enak atau kadang-kadang satu hari penuh itu panas 12 jam panas 12 jam dia badannya segar bugar maka kalau orangnya sakit seperti ini sakit seperti ini jika jika ketika malam hari pada waktu sahur itu badannya enak maka orang sakit seperti ini wajib untuk niat untuk berpuasa. Kalau misalnya pada waktu sahur badannya merasa enak dan segar bugar, wajib untuk niat. Lah jika datang sakitnya pada siang harinya, maka dia boleh untuk berbuka tidak berpuasa. Tapi jika pada waktu sahur dia dalam keadaan sakit, panas misalnya atau kumat penyakitnya, maka tidak wajib untuk niat, maka tidak wajib untuk untuk niat boleh langsung untuk tidak puasa pada mulai dari pagi pada malam harinya. Nah, adapun untuk e, untuk orang yang bepergian, untuk orang yang bepergian, maka disyaratkan bagi orang yang bepergian yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa adalah hendaknya bepergian yang dia lakukan adalah bepergian yang jauh, bepergian yang mana e, masafah atau jarak yang dia tempuh adalah jarak yang sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat kosor yaitu sekitar 82 km ini syarat yang pertama syarat yang kedua bepergian yang dia lakukan bukan bepergian karena maksiat bukan bepergian karena maksiat baik bepergian karena sesuatu yang mubah seperti dia berangkat ke Jakarta untuk melakukan perdagangan untuk urusan bisnis atau dia ke Jakarta untuk silaturahmi, perpergian yang sunnah, maka dia diperbolehkan untuk e, untuk meninggalkan untuk meninggalkan puasa karena e, apa namanya? Karena Bepergian yang dia lakukan adalah bepergian yang diperbolehkan. Adapun kalau bepergiannya untuk tujuan maksiat, misalnya saya mau ke Jakarta untuk membunuh orang, maka bepergian yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Syarat yang ketiga, orang ini harus berangkat dari rumahnya sebelum subuh, sebelum masuknya waktu puasa. Sebelum masuknya waktu puasa. Kalau dia berangkat setelah masuknya waktu puasa, setelah subuh, maka dia di tengah jalan tidak diperbolehkan untuk berbuka. Ini adalah pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, kecuali menurut pendapatnya Imam Al-Muzani bahwasanya orang yang bepergian setelah sholat subuh boleh untuk berbuka boleh untuk meninggalkan puasa. Nah, ini adalah pendapatnya Imam Imam Al-Muzani tapi untuk pendapat yang muktamad dalam madhab pepergiannya harus dilakukan sebelum masuknya waktu waktu puasa. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk pertemuan kita pada eh, malam hari ini insyaallah Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya dan memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa bersua kembali pada waktu yang akan datang. Nasallallahu Subhanahu wa taala ayarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-amal bihi wa yaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.